خالد احسن المتقين عزام من عزام دينيس عيسى Mana Isa? Mana mu ya Hasan? mu Hah? Izin apa? Kenapa izin? Ngantar Ngantar motor saudara Oh, tadi ada pakai motor saudara hmm. Baik Abu Mesti izin nih Zul Damar Ayub Azid Barik Zidan sama Zilbi masih ini masih izin Irbat Ahmad Akhwan Umair Mana Umair ni? Ada Masya Allah Baik Nopal Menopalin, Sakit. nggak tahu. Ah ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya, jangan antum ngarang-ngarang sendiri. Bilang aja nggak tahu. Ayo. Iya. Wildan sakit. Abil mana Abil? Ahsan mana Ahsan? Nawaf mana Nawaf ini? Pergi sama siapa? Zubair lagi. Sama Noval. Oh. Pergi kemana mereka ini? Sudah mulai lupa dengan ustadznya ini pelajaran perjanjian yang ustadznya ini. Sudah mulai lupa ini. Tiga bulan berjalan. Nah, diingatkan mas. Ya, biar mereka tetap istiqomah. Apa-apa. Antum ingatkan. Antum jangan lupa loh perjanjian sama ustadz Nah itu Tetap belajar Masih dalam santri pengabdian Ya, okay. Subyan No'man Adib Akis Barakallahu Bismillah. Kita mulai. Kita telah membaca beberapa kalimat dari Syekh Syekhul Islam Utemia dari ayat-ayat yang berkaitan dengan nama sekaligus sifat bagi Allah yaitu Ar-Rahman nama bagi Allah dan punya sifat itu istiwa ala ars. Nah, ini diantara ayat-ayat yang telah kita baca kemarin dan tidak kita telah terjemahkan. Seperti kita baca ayat pertama, kemudian selanjutnya setelah kita sudah baca kemarin, kita tidak mengulangi lagi. Wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah di atas arsnya tinggi. Taib. Di sab'ati mawadi pada tujuh tempat di dalam surat Al-A'raf dan seterusnya dari tempat-tempat yang telah kita baca kemarin. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Asyarah penjelasan wa qawluhu Ar-Rahman alal arsistawa ila akhir dari ayat-ayat yang kita baca. Hadihi hiya al-mawadi as-sab'ah alati akhbara fiha subhanahu bi istiwaihi alal arsh. Ini adalah dia pada tujuh tempat yang Allah telah mengabarkan tentangnya yang Maha Suci dengan istiwanya Allah di atas arsnya yaitu tingginya Allah di atasnya Allah di atas arsnya wa kulluha qat'iyatu tsubut seluruh tentang istiwanya Allah ini sesuatu yang qat'i as-subut ada dalilnya ada nasnya tetap dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Li'annaha min kitabillah Karena itu adalah dari bagian kitab Allah Al-Quran fala yamlikul jahmiyu al-mu'attilu laha raddan wala ingkaran tidak mampu al-jahmiyah yang menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah kepada ayat ini ayat-ayat ini menolak dan tidak pula mengingkarinya tidak bisa mereka menolak dan tidak bisa mengingkari karena datangnya tetap dari Al-Qur'an. Kama annaha sarihatun fi babiha. Sebagaimana ayat-ayat tadi telah jelas di dalam pembahasan babnya. La tahmilu ta'wilan tidak membawanya kepada takwil-takwil dari ayat-ayat tersebut. Ta'wil bermana tahrif Bukan bermana tafsir Fa inna lafdha istawa Lafat istawa Fi'il maudi Fil lugati Dalam bahasa Ida uddiya bi ala apabila di mutaadikan dengan huruf jer ala la yumkin ayufham minhu illa al-uluwu wal irtifa'u tidak mungkin dipahami kata istiwa atau istawa dalam bentuk fi'il madinya tidak mungkin dipahami ketika dimasukkan padanya kata ala huruf jer kecuali maknanya adalah al-ulu tinggi wal irtifa di atas. Paham ya? Ini makna. Walihada lam takhruj tafsiratus salaf lihada lafzi an arba'i ibaratin. Oleh sebab ini tidaklah keluar tafsir-tafsirnya para salaf terhadap lafaz istawa ini, istiwa ini atau dengan fi'il bentuknya dari empat ibaroh empat ungkapan, tidak lewat dari itu. Sekitar empat ungkapan ini dari tafsir mereka tentang al-istiwa. Dakaroha al-allama Ibnu Qayyim fi Nuniyah haitsu qala telah disebutkan oleh Al-Alamah seorang yang alim Yang sangat alim bernama Ibnu Qayyim Rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya bernama Nuniyah Yaitu berakhir dengan Nun, Nun, Nun, Nun, Nun Nuniyah Syairnya itu berakhir dengan huruf Nun Paham ya? Namanya apa? Nu, Nuniyah di antara ucapan beliau Hai Sukol Yang mana beliau berkata Falahum ibaratun alaiha arba'un Qad khussilat li farisi ta'ani Baik Kita baca satu-satu kalimat makan. Kita tidak tidak berpuisi Tidak berpa, apa, bersajak Tapi kita mengambil maknanya di sini bagi mereka para ulama salaf itu ada ibarah-ibarah ungkapan-ungkapan atasnya. Ada empat dan telah terhasilkan terpakaikan untuk al-faris atau an penunggang kuda atau an wahia istaqarra وقد على وكذلك ارتفع الذي ما فيه من nukrani, yaitu istaqarra menempati waqad ala dan sungguh telah tinggi wa demikian pula irtifaah di atas alladhi ma fihi min nukran ya yang padanya tidak ada pengingkaran sudah berapa istaqarra wa qat'ala wa kadzalika irtafa'a tiga wa kadzalika qad sa'ida alladhi huwa rabiun dan demikian pula sungguh telah naik saida alladhi huwa rabi itulah yang keempat dari ungkapan tentang istiwa wa abu ubaidah sahibu asy dan Abu Ubaidah teman daripada Asy-Syaibani yakhtaru hadal qawla fi tafsirihi adra minal jahmi bil Qur'an dia telah memilih ucapan ini di dalam tafsirnya yang dia lebih tahu dari al-Jahmi terhadap Al-Qur'an Masya Allah Masya Allah <clears throat> Jadi ada empat makna itu dari kalimat istiwa. Baik. Barakallahu fikum. Qala rahimallah wa alu sunnati wal jamaati yu'minuna bima akhbara bihi subhanahu an nafsihi min annahu mustawin ala arsihi ba'inun min khalqihi maka alusunnah wal jamaah beriman dengan apa yang telah Allah yang Maha Suci mengabarkan dengannya tentang dirinya dari bawasannya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsnya berpisah dari makhluknya, tidak nempel-nempel karena makhluknya, apalagi menyatu sama makhluknya. Ha? Menunggal ing kaula Gusti. Tidak demikian, udah berpisah nggak mungkin menyatu. Ini akidah yang rusak. Hmm. Dari Syekh siapa? Siti Jenar. Nah, si Syekh Siti Jenar. Eh betul Pak Pur. Nah betul mesti ngerti gitu. model-model kaya ngono ki mesti ngerti wong Jawa-Jawa mesti ngerti. Nah, baik. Nah, iya. Bil kaifiyah allati ya'lamuha huwa jalla sya'nuhu. Dengan membagaimanakan yang telah dia mengetahuinya dia Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Kama qala Malik sebagaimana berkata Malik bin Anas seorang imam Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata wa ghairuhu dan selain beliau rahimahumullah al istiwa'u ma'lumun wa kaifiyatu majhulun ba bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah itu ucapan lengkapnya dalam beberapa riwayat apa itu kalimat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah al istiwa itu perkara yang telah diketahui maknanya maknanya bahasa Arab jelas disebutkan tadi maknanya jelas wal kaifiyah atau wal kaifu majhulun membagaimanakan sifat istiwa tadi perkara yang tidak diketahui karena itu hakikat bagi Allah maknanya diketahui bagaimana bagaimananya tidak diketahui kita karena itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Ya tahu kita oke ya. okay? kalau raja itu berada di arsnya kita tahu bagaimana bentuknya seorang raja. Adapun Allah kita tidak tahu hakikatnya. Berbeda. Kami ini? Maka tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Paham ya kawi? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Beriman dengan istiwa karena itu datangnya dari nas dari Alkitab sunnah Al-Quran dan sunnah Maka kita beriman, wajib beriman padanya Dan bertanya tentangnya, tentangnya, tentangnya Itu adalah perkara bid'ah Bagaimana riwayat dari Imam Malik Imam Malik mengatakan apa? Orang itu akhrij Akhrijhu Keluarkan orang tersebut ya? Karena dia mengacaukan majelis dia sengaja bertanya, bertanya untuk mengacaukan majelis agar orang-orang di sekitarnya itu bisa terpengaruh. Oleh sebab itu Imam Malik mengusirnya dari majelis tersebut. Ya, baik. Masya Allah. Qala rahimahullah wa amma ma yas ma, wa amma ma yasghabu bihi ahlu ta'til min iradi al-lawazim al-fasida ala takrir istiwa fahiya la tarzamuna. dan adapun apa yang dilakukan kejahatan dengan kalimat istiwa oleh ahlu ta'til dari keinginan irad al-lawazim keharusan-keharusan yang rusak atas penetapan kata al-istiwa Fahiyala talzamuna itu tidak mengharuskan kita yang dia sebut kalau begini lazimnya begini kalau Allah itu punya sifat istiwa berarti harusnya begini dia melazimkan dengan apa yang ada pada makhluk Padahal sudah dikatakan laisa kamisli syai wa huwa samiul basir. Allah tidak misal dengan sesuatu pun dengan makhluknya. Enggak usah engkau melazimkan dengan makhluk karena Allah tidak sama dengan apa? makhluknya. Kalau fayat itu lapar maka harus apa? Makan. Itu lazim. Paham ini? Dan apakah lawasi itu berlaku pada Allah? Ya tidak. Karena hakikatnya beda. Betul enggak? Nah, iya. Dan sifat-sifat yang lainnya. Baik. Kemudian li'annana la naqul bi anna fawqiyatuh atau fawqiyatahu 'alal ars ka kau ka fawqiyati al mahluk 'alal mahluk. Karena sesungguhnya kita tidak mengatakan bahwasannya fauqiyah di atasnya Allah di atas arsnya sebagaimana di atasnya makhluk dengan makhluk yang lainnya tidak sama ya, itu karena dia melazimkan karena kalau Allah itu di atas ya berarti seperti makhluk juga di atas makhluknya tidak bisa kita menyamakan itu kenapa karena Allah tidak sama dengan apa makhluknya lawazim lawazim yang rusak tadi tidak bisa kita gunakan kepada Allah subhanahu wa taala maklum ya paham ya Baik wa amma ma yuhawiluna bihi sarfa hadhihi al-ayat as-sarihah an dawahiriha bi al-fasidah dan adapun apa yang mereka usahakan dengannya dengan menyimpangkan makna istiwa pada ayat-ayat ini yang jelas atau ayat-ayat jelas ini dari dohir-dohirnya dari dohir-dohir ayat tersebut dengan takwilat-takwilat yang rusak takwil-takwil yang rusak oh begini maksudnya oh begini ayat ini ayat ini seperti ini maksudnya dari sifat-sifat Allah allati tadullu ala hiratihim wa tirabihim menunjukkan kepada kebingungan mereka dan keguncangan mereka katafsirihim sebagaimana tafsir mereka istawa bi istaula nah ini mulai takwilnya ini yaitu mereka menafsirkan dengan kata takwil yang lebih tepat yaitu istawa bermakna istaulah menguasai jadi Allah itu menguasai ars kalau Allah menguasai ars berarti apa sebelumnya Allah tidak menguasai paham nanti suatu saat akan dikuasai oleh yang lain lagi merebut kekuasaan betul nggak nah ini takwilat takwilat yang rusak Baik, kemudian au hamlihim ala ala makna ila atau mereka membawa makna ala Ar-Rahman alal arsistawa alanya huruf jar ala itu di atas dibawa ke mana ila ke ala menjadi apa ila wastawa bimakna qasada tujuan maksud jadi dengan membawa makna alal ars eh, istiwa alal ars di istiwa ilah dengan menunjuk ilah maknanya juga rusak ila akhiri ma naqalahu anhum hamilu liwa'i taj hamilu liwa'i tajahum wa ta'til zahidun al-kautsari kepada akhir apa yang telah dia menukilkan dari mereka pembawa bendera Jahmiyah tajahum dan membawa bendera ta'til menolak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yaitu Zahidun Al-Kautsari Zahid Al-Kautsari eh, kita lihat footnote-nya mungkin ada keterangan dikeluarkan Imam Muslim dengan hadis Muawiyah bin Hakam tentang asma wa sifat di sini juga nah, mungkin tidak ada keterangan yang lebih banyak maka semuanya itu tasghibun bil batil mereka menyimpang dengan kebatilan wa takyirun fi wajhil haqqi la yughni anhum fi qalilin wala kathirin. Dan perubahan pada sisi kebenaran yang membutuhkan dari mereka fi qalilin wala kathirin di sedikitnya dan tidak pula di banyaknya. Tidak mau. Jadi uh, artinya uh, la yughni kalau yugni membutuhkan. Kalau yugni tidak membutuhkan? La yugni membutuhkan ya, membutuhkan dari mereka sedikit dan banyaknya. Ini adalah hal yang berkaitan dengan tajahum ya orang-orang yang menyadarkan diri kepada Jahmiyah yang membawa bendera sampai sekarang ini. Walaita syi'ri. Ya. Wahai alangkah perasaanku. Ya. Mada yuridu haula'i al-mu'attilatu ayyakulu. Apa yang orang-orang mu'attilah ini menginginkan yang mereka katakan? ayuridu ayuriduna an ayakulu apakah mereka menginginkan untuk mengatakan laisa fi sama rabbun yuksadu wala fawqal arsi ilahun yu'badu apakah yang mereka inginkan semua ini untuk mereka mengatakan mungkin tidak ada di langit rob yang dimaksud dan tidak pula ada yang tinggi di atas arsnya ilah yang disembah Mungkin yang mereka maksud seperti itu inginnya. Tidak mau menetapkan tentang tingginya Allah di atas arsnya. Apakah yang mereka inginkan itu apa untuk tidak ada ilah yang ada di ars yang ada di tinggi untuk diibadahi atau tidak adanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang berada di langit yang dituju? Apakah yang mereka inginkan seperti itu? Ini adalah suatu ungkapan dari sebagian ulama kepada orang-orang Jahmiyah? Apakah mereka ingin seperti ini? Fa'aina yakunu idan? Kalau begitu di mana Allah itu? <laughs> kalau mereka sudah seperti itu, kalau begitu Allah itu di mana? Bingung lagi. Wala'allahum yathakuna minna hina nas'alu anhu aina Mungkin boleh jadi mereka itu mentertawakan kita ketika kita bertanya tentang Allah dengan kata aina. Mungkin mereka tertawa. Di mana Allah? Ketika tanya seperti itu mereka mentertawakan mungkin. Karena mereka tidak mau menginginkan yang seperti ini semua. Allah di mana ya? Allah di atas arsnya juga tidak. Allah yang ada di langit pun juga tidak dimaksudkan. Lalu letaknya di mana? Kalau ditanya di mana Allah, mereka pun tertawa mungkin dengan pertanyaan apa? Di mana? Kemudian wa nasu an atau wa nasu anna akmalal khalqi wa a'lamahum bi rabbihim salawatullah alaihi wa salamuhu qala sa'ala anhu aina hina qala lil jariyah mereka lupa sesungguhnya yang paling sempurnanya penciptaan ini ya uh, makhluk yang paling sempurna dari penciptaan ini wa a'lamahum dan telah mengajarkan kepada mereka memberitahu kepada mereka birabbihim tentang rob mereka siapa itu salawatullah alaihi wasallamuhu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad sa'ala anhu yang telah bertanya tentang Allah bi aina dengan kata aina hina qala lil jariyah ketika Nabi berkata bertanya kepada seorang budak perempuan aina atau aina Allahu di mana Allah afan ya aina Allah aina di mana Allah wa radiya jawabaha hina qalat fis sama' Allah meridhoi dengan jawabannya atau Nabi SAW meridhoi dengan jawabannya ketika dia berkata jawaban itu fis sama Allah berada di langit. Dan Nabi pun membenarkannya. Jawaban ini. Wa qad ajaba kadalik man sa'alahu. Dan sungguh telah menjawab yang demikian itu orang yang Nabi bertanya padanya. Bi aina kana rabbuna qabla an yahluqas samawati wal arda bi annahu kana fi amain. Al hadis. Ya juga ada orang yang bertanya kepada Nabi, afan, di mana keadaan drop kita sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi? Ya, Nabi menjawab bi annahu kana fi amain. Itu berada di awan di langit. Titik-titik al-hadis. Nanti kita akan sambung ya.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 Ada pertanyaan dari para pendengar imannya nggak ada ini hari ini. Apanya rusak mas? Buat streamingnya. Yang kecil itu. Coba beli yang mahal sekalian biar murah, rusak-rusak terus. Beli yang kualitas kan kan kita tuh kan pakai rutin. Kalau saya beli yang bagus. Izin bertanya Ustadz Apa itu hadis ahad? Ya, hadis yang dibayarkan oleh satu perawi ya tidak lebih dari tiga ya satu sampai tiga dengan jalan-jalan yang banyak tetapi perawinya tidak lebih dari tiga dari yang sama dari yang meriwayatkan dari Nabi SAW kemudian orang setelahnya setelahnya baik ini hadis ahad dan belum mencapai tingkat mutawatir itu di antara pengertian hadis ahad Izin bertanya Ustadz, apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir lawannya hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh sekian banyak perawi, sekian banyak sahabat dari hadis Nabi Muhammad SAW atau dari Nabi SAW dan seterusnya ke bawahnya demikian itu hadis mutawatir ya mutawatir itu banyak ya lebih dari tiga dan seterusnya bahkan dikatakan sebagian ulama berjumlah banyak ya izin bertanya Ustadz apa yang dimaksud sunnah istinbat oh istinbat itu adalah cara pengambilan kesimpulan hukum suatu masalah. Ya. Sunat istimbat wala alam kata sunnahnya tidak maksud dalam pembahasan ini yang mengerti Ustaz istimbatnya. Sunat yang diambil kesimpulan hukumnya, mungkin itu maksudnya. Izin bertanya ustadz apakah berziarah ajaran Nabi? Iya, berziarah itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berziarah itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berziarahlah kalian untuk mengingat apa? kiral akhirah. Eh, untuk mengingat apa? Kata Nabi sallam untuk mengingat akhirat. Berziarahlah kalian untuk mengingat apa? Akhirat. Baik. Izin bertanya Ustaz, apa hukum yang hukumnya mengucapkan kalimat sumpah di kamar mandi Ya kalau kita mengucapkan kalimat sumpah itu dengan wallahi, tallahi atau billah misalnya, ya enggak boleh. Karena kita mengucapkan kalimat Allah di dalam empat yang dilarang. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini siapa nih? Siapa ini? Abdullah. Oh, alah. Kok ini kok enggak pakai baju sendiri? Hah? Hah? Kotor? Enggak, maksudnya baju sama ini enggak ada. Ini sama sama semua. Antum enggak ada. Oh, yang yang hijau, ini hijau loh, Mas. Hah? Wisu tua. Hmm. Ada lagi mau bertanya? Ustaz mau tanya ini. Ada yang penting usah tanyakan. Eh, sekarang usah mau tanya kepada Mas Muhammad uh, eh, Virus Abadi. Apa ucapan Imam Malik bin Anas tentang ars? Eh, diucapkan dengan bahasa Arab dan diterjemahkan. Semuanya dengar. Asanta dengan Indonesianya diketahui apanya maknanya ya bagaimananya istiwanya Allah Ya, masya Allah. Begitu. Itu namanya alusunnah. Antum minimal ada ucapan yang dipegang, ucapan yang gampang dan mudah. Baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu nama pembahasan di dalam asma wa sifat. Wallah alam sahab Mungkin akhir-akhir ini jarang yang membahas itu dari kalangan alusunda bisa jadi. Sehingga ketika datang ahli bid'ah membahasakan tentang ars kita bingung. Karena tidak banyak yang membahasnya lagi. Orang berdakwah hal-hal yang mendasar ini kadang-kadang dilupakan. Pembahasan-pembahasan kitab yang sering dipakai oleh para ulama, para pelajar dilupakan maunya terkenal-terkenal saja. Oh, yang penting senang-senang, orang senang-senang, yang penting aku senang, aku suka. Hal yang mendasar ini jarang dibahas bisa jadi. Kami ini Mas. Sehingga ada usat-usat yang membahas masalah ini yang salah pun tidak paham. Oh ini salah apa benar? Hmm. Ada harus belajar ya anak-anak. Kalian belajar ilmu-ilmu yang seperti ini ilmu mendasar ini. Ya. Yeah. Eh, apakah orang-orang yang apa ya? Tolong dibaca mas Disambung tapi kok orang ngerti aku Baca Apa? Nah itu yang nggak ngerti di situ. Sudah pisah pakai coretan opo we. Mas, Mas. Coba dibaca. Tulis itu yang jelas toh. Kalaupun bersambung itu ya jelas. Opo? Kamu udah ngerti kok ketawa? Hah? Apa, Mas? Aku nggak ngerti ya, Cindy tertawa itu apa? Nggak jelas saya. Apa pak? Mbahku ya, ya orang ngerti aku oh, jawab. Mbahku ya orang ngerti aku. Baru muncul itu. sujud dan aku yang ngerti mbah banteran atau sapa mbuh aku ngaji di banteran ya jadi <laughs> kan ya. banteran banteran di Jogja itu namanya daerah banteran nah nggak mau orang ngerti orang ngerti Nah saya bertanya lagi Hmm? Numan, mau tanya apa Numan? Enggak ada lagi? Eh, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, syadana la ilaha anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.